setiap insan kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini pasti dan pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan senantiasa dicari oleh siapa saja. Dan di sana para ulama menyebutkan bahwasannya kebahagiaan itu ada dua macam. Seperti diterangkan oleh Al-Allamah al syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Di dalam kitab beliau Syarah Al-Kabair Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan Al-farahu ala kismain Kebahagiaan itu ada dua macam Farahun mahmudun wa farahun mazmumun Kebahagiaan yang terpuji dan kebahagiaan yang tercela. Nah. Kita semuanya menginginkan jenis kebahagiaan yang terpuji, yang bernilai ibadah. Kata beliau selanjutnya, Al-farahul mahmudu huwal farahu bi ni'matillahi wa bi fadlihi. Kebahagiaan yang terpuji <coughs> adalah kebahagiaan dengan nikmat Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya. Fayadkhulu <clears throat> fihi al-farahu bil ilmi wa bil Qur'ani wal Islam. Masuk di dalam kebahagiaan ini yang terpuji adalah kebahagiaan dengan ilmu kebahagiaan, berbahagia karena mendapatkan nikmat ilmu. Yang mana kita tahu ilmu itu nikmat yang paling agung yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Nah, wabil Quran demikian juga dengan Al Quran. Wabil Islam dan juga kebahagiaan ketika Allah nikmat berikan nikmat kepada kita, nikmat Islam. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Berbahagia yang bernilai ibadah. Karena seorang muslim lebih-lebih seorang ahli sunnah itu memandang nikmat Islam nikmat di atas sunnah nikmat mendapatkan hidayah di atas at-tauhid di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah itu nikmat yang tiada tandingan sebagaimana Allah azza wa jalla menyebutkan yu'til hikmata may yasha' Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Allah Azza wa Jalla menyebutkan yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan nikmat al-hikmah <coughs> ya yang dimaksud dengan al-hikmah kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah adalah al-ilmu an-nafi' wal 'amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Azza wa Jalla hanya memberikan nikmat ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh liman yasha hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. orang-orang yang Allah pilih saja. Tidak semua orang mendapatkannya. Tapi hanya orang-orang yang Allah pilih, Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Nikmat yang sangat khusus. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang Allah berikan kepadanya al-hikmah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat berharga yang lebih indah dari segala keindahan dunia. Seperti Al-Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah ketika mensifati indahnya ilmu. Beliau sempat menyebutkan ma'ahsan al ilmah. Betapa indahnya ilmu agama, <coughs> nikmat ilmu. Betapa indahnya nikmat ilmu agama. Ahsanu minal zahabi wal warqi wa ahsanu minal nisa'il jamilati. indahnya ilmu itu lebih indah daripada emas dan perak harta kekayaan. Manisnya ilmu jauh lebih manis dibandingkan kenikmatan harta dan kekayaan. Ahsanu minan nisa'il jamilati lebih indah daripada wanita-wanita yang cantik. Dalam keadaan apa? beliau rahimahullahu taala tidak bisa mendapatkan nikmatnya ilmu tidak bisa mendapatkan nikmat senikmat ilmu maksudnya di dalam kenikmatan terhadap harta dan kekayaan. Sehingga kalau seorang hamba berbahagia, bersyukur kepada Allah dia memunculkan sifat bahagia dan kesenangan dengan ilmu. Maka ini adalah kebahagiaan yang bernilai ibadah. Baik, kita lanjutkan. Asy-Syaikh Ta'ala membawakan dalilnya surat Yunus ayat yang ke-58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatika فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ Kul katakanlah wahai Nabi, bifadlillahi hendaknya dengan rahmat Allah, dengan keutamaan dari Allah, wa dan juga dengan rahmatnya, dengan nikmat ilmu, nikmat Al-Quran, nikmat bisa belajar sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan bimbingan para ulama fabidzalika falyafrahu maka hendaknya dengan itu mereka berbahagia jadi kebahagiaan ini Allah perintahkan dalam ayat yang mulia jangan sampai kita justru nggak berbahagia nggak senang dengan adanya ilmu dengan adanya nikmat ilmu jangan salah Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan fi'il amar di sini. Fabidzalika falyafrahu dengan hal itu. Dengan adanya majalisul ilm, adanya kajian-kajian ahlu sunnah di daerah-daerah kita, ta'lim-ta'lim salafiyah, dakwah salafiyah, hendaknya kita berbahagia. Kenapa? Bahwa khairu mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada harta dan kekayaan yang mereka kumpul-kumpulkan. Sehingga ini kebahagiaan yang bernilai ibadah. Ya, tatkala Masya Allah para duat salafiyin senantiasa menyampaikan ilmu dari para ulama kita. Baik para ulama yang sudah meninggal, ulama salaf, ataukah para ulama kita yang masih hidup sekarang ini. Senantiasa para asatidah menjembatani kita Dalam keadaan mereka menyampaikan faedah-faedah ilmiah kepada kita. Maka hendaknya kita berbahagia. Ketika nasihat, bimbingan, ya, faedah-faedah agama ini dikucurkan kepada kita. Melalui para asadilah kita, para guru-guru kita. Fabidzalika falyafa. Hendaknya kalian semua berbahagia. Ini kebahagiaan yang bernilai ibadah. Adapun yang kedua kata beliau hafizallah. Amal farahu al madmum. <clears throat> Adapun kebahagiaan yang tercela. al farahu bid dunya min ajli ma fiha min al maladzati wa syahwati. Yaitu kebahagiaan dengan dunia. Karena sebab segala kelezatan dan syahwatnya dunia. Segala yang memuaskan syahwat dunia kita. Ya. Itu kebahagiaan yang tercela. Famislu hadza al-farahu madmumun. Famislu hadza al-farahu madmumun. Maka semisal kebahagiaan ini tercela. Kenapa? Li'annahu yahmilul mar'a 'alal asyari wal batar. Karena kebahagiaan yang didasari kecintaan kepada dunia, kelezatan syahwatnya dunia, itu akan mengantarkan seorang hamba, membawa seorang hamba untuk berbuat jelek dan sombong. Kama hasala liqaruna sebagaimana ini pernah terjadi kepada Qarun. Ya. A'tahullahu minal mali syai'al kathira. Allah berikan kepada dia harta yang sangat banyak. Tapi harta yang menjadikan dia sombong dan angkuh. Bahkan kufur kepada Allah Azza wa Harta yang melalaikan dia. Harta yang menyebabkan dirinya mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan terhadap harta kebahagiaan terhadap dunia dan syahwatnya sampai kemudian melalaikan, maka ini kebahagiaan yang tercela. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka ketika mereka lupa dengan peringatan yang kami ing sampaikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami pun bukakan pada mereka pintu-pintu segala sesuatu dari kenikmatan dunia. Hatta idza farihu bima utu sampai tatkala mereka dalam keadaan berbahagia dengan banyaknya harta yang Allah berikan pada mereka lalai dunianya menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah akhadnahum baghdatan fa idzahum mublisun tiba-tiba kami siksa mereka kami azab mereka dalam keadaan mereka berputus asa. Karena kalau seorang sudah diazab oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa untuk lari darinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua kebahagiaan yang harus kita barakallahu fiikum mengetahuinya dan untuk kita menjalankan asbab-asbab kebahagiaan yang terpuji dan untuk kita berusaha menjauhkan diri kita dari berbahagia yang tercela. Kembali ke sini barakallahu fikum sesungguhnya <clears throat> lebih-lebih ketika seorang insan berbahagia di atas nikmat hidayah, belajar ilmu agama dengan bimbingan para ulama di atas manhaj yang sahih. Karena kita semuanya tahu yang namanya ulama itu kedudukannya begitu berharga di dalam umat ini. ya, Kedudukan para ulama, kebutuhan umat terhadap para ulama itu jauh jauh lebih mendesak daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Nah, Al Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya innal insana sesungguhnya manusia itu yahtaju ila ilmi aksar mimma yahtaju ila syarabi wa ta'ami Sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan kepada ilmu. Dan yang membawa ilmu dalam hal ini para ulama. Para pembawa ilmu kebutuhan mereka terhadap ilmu itu lebih mendesak daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Fa inna syaraba wa ta'ama yuhtaju biha marrah wa marrataini fil yaum. Karena sesungguhnya kebutuhan seorang kepada makan dan minum sehari itu cukup sekali dua kali. Wahajut wahajatuhum ilal ilmi ya bi'adadil anfasi atau kama qala rahimahullah taala dan hajatnya kebutuhan mereka terhadap ilmu itu sepanjang nafas setiap desahan nafas kita tarikan nafas kita di situ kita butuh bimbingan para ulama butuh kepada ilmu kalau kita tidak terbimbing subhanallah maka kita kondisinya akan kacau balau. Kalau kita semuanya tidak mendapatkan bimbingan oleh para ulama, kondisi umat akan kacau. Sebagaimana Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah menyebutkan, "Inna nasa منذ تركوا الرجوع إلى العلماء takhabbatu sesungguhnya manusia tatkala mereka meninggalkan atau tidak mau rujuk merujuk kepada para ulama, tidak mau mendengar bimbingan para ulama, mereka akan mengalami kekacauan. Akan rusak. Subhanallah. Dalam keadaan agama kita itu mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa merujuk kepada para ulama. Iya. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala. Iya. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Usul Dakwah As-Salafiyah di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah pada al-aslu sadisu prinsip yang keenam al-irtibatu al-wasiqu bi ulama sunnati. Prinsip di antara prinsip-prinsip dakwah salafiyah <clears throat> adalah al-irtibat al-wasiqu. Berusaha senantiasa menjalin hubungan al-wasiqu dengan kuat Bi ulama'i sunnati dengan ulama sunnah. Berusaha minta bimbingan, minta nasihat, minta arahan, minta petunjuk kepada mereka. ya Dalam keadaan barakallahu fikum beliau rahimahullah taala menyatakan لا يخفى على أحد فضل fadlal العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية maka tidak samar bagi siapapun tentang keutamaan para ulama kedudukannya luar biasa ya keutamaan yang sangat luar biasa bagi para ulama Alati yatabawauna min syariatil islamiyah yang mereka dudukkan para ulama di syariat Islam. Ya. Dalam keadaan apa? Kita melihat para salaf menyebutkan atau sebelum itu Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sekarang nabi sudah meninggal dunia. Tidak ada beliau berada di tengah-tengah kita. Yang ada tinggal pewarisnya. Baik. Fa'inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang dinar dan dirham. Kalau warisan para nabi itu adalah emas dan perak, kita nggak akan kebagian. Sudah habis generasi dahulu sedangannya. Dan itu tidak bernilai di sisi syariat. Tapi Allah Azza wa Jalla apa Rasulullah SAW mewariskan sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Wa inna ma warathul ilma. Sesungguhnya hanyalah mereka mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bihawlin wafirin maka barang siapa yang mengambilnya dia telah mengambil bahagianya yang sangat tercukupi. Sehingga dalam keadaan para ulama kedudukannya seperti pewarisnya para nabi. Kedudukannya begitu mulia. Yang dari sini tersirat Walaupun bentuknya khobar, Fa'innam al ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Tapi maknanya adalah al Maknanya adalah perintah agar kita betul-betul berusaha menjalin hubungan yang kuat dengan para ulama. Dan ini salah satu prinsip daripada prinsip dakwah salafiyah. Nah, ya. Karena apa? Karena dengan terus ya berhubungan dengan para ulama, agama seorang insan akan terjaga dari kesesatan dari penyimpangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Beliau menyebutkan ya, mahabbatul ulama dinun yudanu bih. Mencintai ulama itu adalah bahagian daripada agama yang kita beragama dengannya. Ya. Mencintai ulama, menghormati mereka, memuliakan mereka dan salah satu bentuk pemuliaan tentunya adalah dengan mengambil ilmu dari mereka. Mengambil jihad dan bimbingan mereka. Itu adalah dinun yudanu, Agama yang kita semuanya harus beragama dengannya. Tidak cukup kita belajar otodidak membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab-kitab hadis ada di hadapan kita. Al-Quran ada di hadapan kita. Kemudian kita mencukupkan diri, tidak mau mendengar bimbingan para ulama. Sangat-sangat tidak cukup. Harus setiap kita senantiasa mengambil rujukan, mengambil bimbingan. Dan ini adalah prinsip daripada prinsip dakwah salafiyah. Ya. Karena para ulama disebutkan oleh para ulama Ya, ulama salaf menyebutkan ya, masalul ulama masalul ma'i. Permisalan ulama ibaratnya seperti air. Ma saqatu nafa'u. Dimanapun mereka jatuh seperti air hujan. Ini saya mereka akan berikan manfaat. Dan kebutuhan kita dengan para ulama itu seperti kebutuhan kita terhadap air yang tidak mungkin bisa lepas darinya. Ya, Demikian juga Al-Imam Abu Muslim Al-Khalani rahimahullah taala menyebutkan al-ulama bil ardi mislun nujumi fissar. Para ulama di muka bumi ini itu ibaratnya seperti bintang di langit. Iza badat linnasi istadau biha. Ketika muncul bintang-bintang di langit, maka manusia itu bisa mendapatkan arah petunjuk arah. Oh ini arah utara, ini arah selatan. Terlebih-lebih para nelayan yang di tengah lautan. Ya, bisa tahu arah di saat gelap gulita dengan melihat bintang di langit. Demikian juga manusia di muka bumi bisa tahu arah mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan dengan bimbingan para ulama. Sekali lagi, tidak cukup kita membaca otodidak Alkitab was sunnah. Udah tahu bahasa Arab, sudah bisa baca kitab. Langsung baca sendiri. Tidak mau duduk belajar terhadap ahlinya para ulama. Mencukupkan diri dengan apa yang sudah dimiliki. Tidak cukup. Kita harus butuh kepada bimbingan mereka. Kepada jihad mereka. Iya. Kalau kita merujuk kepada para ulama, jauh. Kita akan mendapatkan hidayah, kita akan lurus di atas petunjuk. Wa idza khifat alaihim tahayyaru kalau tersembunyi para ulama sudah dalam keadaan ya tersembunyi dari kita maka niscaya kita semuanya akan kebimbangan kita akan bingung terlebih-lebih ketika menghadapi problematika yang berkaitan dengan nawazil perkara-perkara yang sungguh sangat membutuhkan bimbingan para ulama yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Khadaliman yakum. Ya. Sehingga para ulama begitu besarnya kedudukannya di dalam Islam, di dalam dakwah salafiyah lebih-lebih. Ya. Dikatakan oleh ya Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala ya, Hilal bin Khobab itu pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in rahimahullah taala. Ya Aba Abdullah, ma alamatu halakin nas? Ya. Apa tanda kebinasaan manusia? Qala idza halaka fuqa'ahum fuqa'ahuhum fuqa'ahuhum halaku. Yaitu apabila para ulama mereka sudah pada meninggal dunia. Para ulama mereka sudah mulai berkurang, berkurang, berkurang sampai tinggal sangat sedikit sekali. Maka disitulah binasa manusia. Ya. Tatkala nikmat ilmu agama dicabut dengan dicabutnya para ulama. Ya, disitulah manusia sudah mulai banyak yang binasa. Atau sebalik atau dalam pemahaman yang semakna dengan ini ketika ulamanya ada. Tapi justru mereka tidak mau meminta rujukan kepada para ulama. Ulamanya ada. Ada kesempatan untuk berhubungan. Alir tibat. Menyambung komunikasi dengan para ulama. Tapi ternyata mereka mencukupkan dengan diri sendiri. Mencukupkan dengan ilmu yang sudah dimiliki. Maka disitulah letak kebinasaan seorang Kenapa? Karena mereka sudah lari dari bimbingan para ulama. Masyaallah ikhwah rahimani rahimakumullah. Ya. Sehingga kita lihat para ulama itu ibaratnya orang-orang yang menjadikan hati-hati kita menjadi hidup kembali. Manusia-manusia kembali hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Tatkala mereka, para manusia, senantiasa meminta rujukan kepada para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-122. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aw man kana maitan fa ahyaynahu faj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathalahu fi dhulumati laysa bi kharij minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang dia dalam keadaan sudah mati kemudian kami kembali hidupkan dia Fa'ahyainahu. Kami hidupkan kembali dia. Yakni kata Imam Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah yang dimaksud dihidupkan kembali di sini ya adalah min qoblu min kib min kibali hidayatillah lahu. Yakni dari segi Allah memberikan hidayah kepada dia dengan ilmu. Ya, ketika awalnya mereka dalam keadaan sudah mati. Hatinya mati karena diliputi kesesatan. Ya. Hatinya mati. Ya, kata beliau fi dhulumatil kufri wal jahli wal ma'asi. Ketika mereka dalam keadaan berada di dalam kegelapan, kejahilan, kekufuran, kebodohan dan kemaksiatan. Tanpa ada bimbingan para ulama. Tanpa ada bimbingan para ulama, mereka itu akan terliputi oleh kebodohan, kejahilan, kemaksiatan. Setelah itu apa? Allah hidupkan kembali. Ya, datang bimbingan para ulama, datang wejangan taujihan dari para ulama. Maka dengannya Allah hidupkan seorang hamba. Allah hidupkan kembali seorang hamba. Binuril ilmi wal imani wa ta'ati. Ya, dengan cahaya ilmu dengan cahaya iman dan ketakwaan. Fasara yamshi bainan nasi nur sehingga dia dalam keadaan bisa berjalan di tengah manusia di atas cahaya. Dalam keadaan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan, kejahilan, kekufuran bahkan Allah hidupkan kembali. Ya, dengan dakwahnya para ulama kita. Orang-orang yang sudah dimatikan hatinya oleh iblis, orang-orang yang sudah dimatikan hatinya oleh hawa nafsunya. Kemudian dengan datangnya bimbingan dari para ulama, datangnya nasihat atau jihad dari para ulama, diselamatkan mereka biiznillah taala dengan bimbingan-bimbingan dari para ulama tersebut. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam dua ayat, dalam dua tempat dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita. Bertanyalah kalian kepada para ulama, jalinlah kalian hubungan dengan para ulama. In kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak mengetahuinya. Baik. Demikian juga Syekh Abdurrahman bin Nasir as rahimahullah taala menyebutkan, "Falau annana irtabatna bihadhihi al-halaqah al-mubarakah." Kalau seandainya kita dalam keadaan terus menjalin hubungan kuat dengan halakoh-halakoh para ulama yang penuh barokah ini. Ya, ketika itu beliau lagi menyebutkan terkait halakoh-halakoh dari dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang juga Al-Imam Ahmad rahimahullah jami'an, ya. Dalam keadaan apa? Kalau kita betul-betul kuat menjalin hubungan dengan halakoh-halakohnya para ulama yang mengajarkan kitab-kitab para ulama irtibaton taman dengan hubungan yang berusaha untuk terus disempurnakan وقال الله تعالى الوقوع في البدع والانحراف ya dalam keadaan niscaya kita akan Allah jaga dari terjatuh ke dalam kebid'ahan dan penyimpangan. Ya, wara'at tayyaratil mubtilati al-mudhillati allati tartadi bi sunnah. Ya. Niscaya kalau kita nggak mendapatkan bimbingan para ulama, Gak mendapatkan atau kita tidak menjalin hubungan kuat dengan para ulama. Niscaya kita ini akan bisa terjatuh dalam kebidahan, penyimpangan, dan juga kita akan tergerus oleh arus-arus orang-orang yang membawa kebatilan, membawa kesesatan. Ya, yang mana mereka ini berbaju dengan baju ahli sunnah. Subhanallah. Ya. Ini wasiatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Si'di rahimahullah taala beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau menyebutkan mengisyaratkan terlebih-lebih ketika di zaman yang banyak orang-orang yang bukan ahlu sunnah sebenarnya tapi dia memakai baju ahli sunnah. Ya. Banyak orang tertipu dikira itu adalah dakwah salafiyah. Dikira itu adalah dakwah ahli sunnah. Tapi cuma sekedar bajunya saja pakaiannya saja, luarnya saja. Sehingga orang-orang yang tidak tahu menyangka itu adalah seorang salafi, seorang duat ahli sunnah. Padahal ternyata itu cuma baju luarnya saja. Dan kalau kita tidak mau berhubungan dengan para ulama, kalau kita tidak menjalin hubungan dengan para ulama, tidak akan tertipu dengan yang demikian kata Syekh rahimahullah. Tertipu dengan orang-orang yang berbaju salafi, dakwahnya berbaju dakwah salafiyah. Padahal apa? Wasunnatu bari'atun minna kullal bara'ati. Dalam keadaan ahli sunnah atau sunnah itu sendiri berlepas diri dari orang-orang semacam tadi dengan segala perlepasan diri. Ya. Jadi kalau kita nggak mau mendengar bimbingan para ulama kita, kita akan kena tertipu dengan orang-orang yang semacam tadi ya akan menjadi orang-orang yang mudah terjatuh dalam kebidahan penyimpangan dan tertipu dengan orang-orang yang berbaju salafi padahal dia bukan salafi. Ya. Wa ma dakhala alaina hadzal nafsu dan tidaklah masuk kepada kita celah kekurangan ini. Apa itu? Tertipu. Ya, menjadi menyimpang, menjadi sesat, Kenapa? Karena mengikuti orang-orang yang bajunya salafi tapi akidahnya atau prinsip-prinsipnya ternyata ada yang menyelisih prinsip salafiyah. Ya. Lebih-lebih sebagian mereka kadang mendekat meminta rekomendasi kepada para ulama, meminta tazkiyah, saya sudah belajar di Madinah sekian tahun, saya sudah belajar di Mekah sekian tahun, saya sudah bermulazamah dengan para ulama salaf. Di zaman sekarang sehingga dia membawa baju salafiyah pulang ke negeri kita membawa baju salafiyah. Tapi ternyata pas dicek perbuatannya, sepak terjangnya di dalam dakwah kok berbeda dengan para ulama yang mengajarkan di sana. Para ulama di kitab-kitabnya menjelaskan demikian-demikian. Loh kok berbeda perbuatan dia ketika sudah pulang ke Indonesia. bertahun dengan hizbiyin, dalam keadaan memuji-muji hizbiin, Iya. Dalam keadaan apa? Ternyata walaupun dia mendapatkan rekomendasi-rekomendasi, perbuatannya itu menyelisihi rekomendasi para ulama. Sehingga kata para ulama, ya innama zaka ar amalu. Hanyalah yang merekomendasi seseorang itu adalah amalannya. Amalannya itu yang merekomendasi. Adapun tazkiyah, tazkiyah, Syekh Fulan memuji saya, Imam Fulan memuji saya, kadang mereka nyebutnya, Ya. Orang-orang yang berbaju salafiyah. Tapi ternyata salafiyah berlepas diri darinya, kadang mereka menjual dakwahnya agar laku dakwahnya membawa tazkiyah dari para ulama. Pengakuan-pengakuan tadi. Tapi ternyata pengakuan sekedar pengakuan. Hakikat rekomendasi itu adalah amal perbuatan dia, dakwahnya dia, sepak terjangnya dia, itu rekomendasinya. Asyik Rabi Hafizahullah taala dahulu ya, beliau sempat memberikan rekomendasi kepada fulan, rekomendasi kepada si Anda, para tulabatul ilm. Kadang beliau sudah lupa. Ya. Itu si fulan antum pernah rekomendasi wahai Syekh, Anda pernah merekomendasikan si fulan berikan tazkiyah kepada si fulan. Ternyata asyik kemudian sepertinya Kurang lebih saya agak ingat, nggak terlalu ingat. Kemudian beliau menyebutkan, ya, adapun rekomendasi-rekomendasi itu hakikatnya bukanlah menjadi patokan utama. Innama zakar rojula amalu. Hanyalah yang merekomendasi seseorang itu amal perbuatannya. Ya. Kalau perbuatannya menyelisih prinsip salah, berarti dia bukan salah Walaupun dapat rekomendasi dari para ulama. Dan kembali ke sini masyarakat kalau kita nggak menjalin hubungan dengan para ulama gangguan, kita akan terjatuh dalam penyimpangan kesesatan dan kita akan termakan ya apa ajakan orang-orang yang berbaju salafi padahal dia bukan salafi dan celah ini kita akan mendapatkan naudzubillah kita akan terkena penyimpangan semacam tadi kapan itu ya yauma antarokna hadzal manhaj ketika kita meninggalkan prinsip yang satu ini prinsip apa prinsip kembali kepada para ulama prinsip kembali kepada para ulama kalau sudah kita tinggalkan iya billah maka kita mudah terjatuh ke dalam kesesatan penyimpangan mudah dirayu oleh orang-orang yang berbaju salafi padahal dia bukan salafi berbaju sunnah padahal dia bukan ahli sunnah subhanallah khadari man azan betapa butuhnya kita dengan apa? Bimbingan para ulama. Betapa butuhnya kita dengan arahan para ulama. Dan kita semuanya, barakallahu fiikum, hendaknya untuk senantiasa bersemangat dan bersemangat ya di dalam kita mencari bimbingan apakah yang tadi sudah disebutkan oleh Ustazuna Al-Fadil ya, Ustaz Asifuddin Hafizahullah bimbingan secara khusus ataukah bimbingan secara umum dua-duanya kita berusaha untuk menjalankan ya dan ini merupakan ya satu nikmat yang sangat besar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk menjalin ya bimbingan, menjalin hubungan dengan para ulama untuk bisa meraih ya keistiqomahan, meraih ya keistiqomahan di atas manhaj salaf yang subhanallah begitu besar nilainya di sisi kita ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya terkhusus untuk kita semuanya. Ya, saya akan bacakan kisahnya Al Imam Ahmad rahimahullah taala, putranya beliau. Ya, ada yang hendaknya kita jalankan. Walaupun mungkin kita belum mampu untuk berhubungan langsung dengan para ulama. Ya, tapi minimal kita senantiasa berusaha mendengarkan bimbingan arahan mereka. Ya, dan juga sebagai bentuk nasihat minimalnya kita bersemangat mendoakan mereka. Abdullah bin Al Imam Ahmad rahimahullah rahimahumullah. Ya. Putranya Al Imam Ahmad pernah berkata kepada bapaknya, ya. Ayya rajul asy-Syafi'i. Al Imam Syafi'i itu siapa dia? Ya. Fa inni sami'tuka tukfir minad du'ailah karena semuanya saya sering sekali mendengar Anda, wahai ayahku, mendoakan Al-Imam Syafi'i. Doakan, doakan, doakan, doakan, doakan. Ya. Siapa sebenarnya Syafi'i itu? Qul ya bunayya kana kasyamsi lid-dunya wa kal afiyati lil badan. hal li hadaini min khalaq? Wahai anakku, Al-Imam Syafi'i itu ibaratnya kayak matahari di dunia ini. Alimam Syafi'i itu ibaratnya kayak penyembuh buat badan kita yang lagi sakit. Apakah ada dua hal ini yang bisa menggantikannya untuk kita? Subhanallah. Ini Alimam Imam Ahmad rahimahullah taala. Besarnya pengagungan beliau terhadap ulama. Besarnya semangat beliau dalam mendoakan para ulama Sering-sering-sering mendoakan. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan memahami nilai kedudukan ulama di dalam umat ini. Seperti kasyamsi lid dunia. Seperti matahari buat dunia. Wal lil badan. Seperti penyembuh. Kita butuh. Badan kita butuh sesuatu yang bisa menyembuhkan badan kita dari berbagai macam penyakit. Demikian juga kita sangat butuh. Sebagaimana dunia kita sangat membutuhkan matahari Demikian juga kita semuanya manusia sangat membutuhkan para ulama. Nilainya sangat berharga. Sehingga ketika begitu besarnya kedudukan para ulama di sisi para salaf, maka di antara adab yang semestinya dijalankan termasuk oleh kita semuanya mendoakan mereka. Mendoakan dengan doa-doa yang baik. Ya. Dengan sehingga senantiasa kita ketika kita menyebutkan asyikh fulan, asyikh Allah, kita sebutkan hafizahullah ta'ala wa ru'ah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau dan memelihara beliau. Ya, wasaddada dan semoga Allah meluruskan langkah-langkah beliau. Ya. Dalam keadaan apa? Kita ingin agar para ulama terus berada di tengah-tengah kita memberikan bimbingan kepada kita, memberikan jihad dan arahan karena subhanallah kedudukan mereka para ulama itu ibaratnya seperti matahari yang sangat kita butuhkan oleh alam ini, yang sangat dibutuhkan oleh alam ini dan sebagaimana ulama itu akan bisa mengobati sebagaimana badan yang sakit akan diobati dengan obat-obatan. Demikian juga para ulama akan mengobati hati-hati kita yang sakit, mengobati berbagai macam penyakit yang ada di dalam diri-diri kita, di dalam rohani kita. Oleh karena itu, masyaallah, rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seorang insan masih mendapatkan terus bimbingan dan arahan dari para ulama seyogianya kita untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka karena kebaikan mereka itu kebaikan yang luar biasa berharga buat kita semuanya yang tidak mungkin kita untuk membalasnya kecuali terus menerus kita terus mendoakan mereka ya seiring dengan kita juga mendoakan ya para satidah kita dan juga ikhwah salafin dan kaum muslimin untuk kita doakan agar mereka bisa diistiqomahkan di atas agama yang mulia ini dan agar biiznillah mendapatkan nikmat husnul khotimah hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa dibahas pada malam hari ini. Wallahu alam bissawab. Ada benarnya semata datangnya dari Allah, ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Wa astaghfirullah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka